PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Aku lagi ke Agaknya kaulah lurah muda calon istri dari ujung yang cantik manis itu. Hmm? Setan cabul, rusak wanita. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Ah, ah, Pantas saja anak itu terlambat menemui kita. Dia pasti tengah berpesta. Menghamburkan nafsunya di desa sekitar sini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur. Ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan. Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki. Serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya, produksi Kalbe Pharma. Ayo, cabut pedangmu setan. Aku tidak ingin membunuh lawan yang tidak bersenjata. <laughs> Apakah keterlaluan jika bunga kehilangan madunya karena sang kumbang? Apakah keterlaluan jika seekor kumbang menghisap satu bunga dan kemudian menghisap bunga yang lain? Eh, apakah apakah kau Kau si kumbang madu. aku <laughs> Akulah Dika Hanggara si kumbang madu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop trap Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita, C.C. Suhyar. Teknik dan montase, Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-35 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Herman sebagai Mbah Jatis, Edi sebagai Kiluminta, Burhan sebagai Sampar Angin, Narto sebagai Girinda Sana, M. Abud sebagai Dika Hanggara, Edi Dosa sebagai Kireksa, Idris sebagai Pak Jugal, Sumar sebagai Rudi, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil melerai keributan antara Raden Purbaya dan Raden Karmapala sebelum meningkat menjadi perkelahian. Dalam pertemuan berikutnya dengan kakek misterius, Raden Purbaya telah diberikan sedikit pesan untuk menyelamatkan dirinya jika para pimpinan padepokan membuatnya susah. Sementara itu, Jugal Santa dan Sumar, lurah desa Gunung Batu yang gagal menjadi menantunya, merencanakan untuk membalas dendam dan sakit hati mereka akibat kematian Ucum pada Dika Hanggara, pemuda cabul yang tampan dan telengas. Dan pada pesta pendadaran itu, di Kuala Rang. Raden Purbaya mengajukan dirinya untuk dapat ikut dalam pesta tersebut. Nah, bersiaplah kalian. Ki Jaluk akan membantu kalian untuk mengundi, menentukan lawan kalian masing-masing. Paman Luminta, saya belum mencobanya. Apakah Raden belum mengetahui persyaratannya. Sudah, Paman. Untuk itu, saya akan mencobanya. Heh, Purbaya belum menerima jurus keempat dan kelima. Bagaimana mungkin ia dapat memenuhi persyaratannya? Anak gila. Heh, lu minta? Bukankah kau bilang Purbaya belum menerima hingga jurus kelima? Uh, betul, Guru. Hmm, biarlah akan hamba selesaikan dia. Uh, Raden, Bukankah Raden belum menerima jurus keempat dan kelima? Benar, Paman. Akan tetapi, saya akan mencobanya. Siapa tahu saya dapat melakukannya. Bukankah pesta pendadaran ini terbuka bagi seluruh murid pada padepokan ini? Asalkan dapat memenuhi persyaratannya. Uh, tapi, uh, tapi, tapi bukankah... Ah, sudah uh... lalu minta. Biarkan anak itu mencobanya. Dia benar. Dia mempunyai hak untuk mengikuti asalkan dia dapat memenuhi persyaratannya. Ah, silakan Raden. Kau boleh mencobanya, Raden. Agaknya benar-benar gila Purbaya. Dan dia tidak tahu malu. Dia mengharapkan agar guruku Majatis kasihan dan memberikan kesempatan padanya. Aku tidak boleh mengeluarkan tambahan dari jurus gerbang dewata yang diajarkan kakek jenggot itu. Aku hanya akan mengeluarkan lima jurus kincir metu yang kini telah kukuasai. Hup, hai, hup, hai, Jurus demi jurus telah dibuka oleh Raden Purbaya. Gerakan kincir metu kembali dimainkan oleh seorang bocah kecil. Dan kali ini, Purbaya melakukannya jauh lebih indah dan perkasa dari yang dilakukan oleh Raden Karmapala. Para penduduk kembali bersorak riuh akan tetapi, para murid, guru, dan pelatih dari Padepokan Gua Larang justru terdiam dan dengan hati berdebar. Mereka menanti apa yang akan dilakukan oleh Raden Purbaya ketika memasuki jurus keempat. Lumika, ya! anak itu dapat melakukan dengan baik jurus keempat itu. Hmm, kau lihat, kini dia memasuki jurus yang kelima. Ya! Aneh, ya! saya sendiri tidak pernah mengajarnya, guru. Saya tahu benar bahwa dia baru saja menguasai jurus ketiga. Hmm. Ah, nanti kau tanyakanlah dari mana anak itu mempelajari jurus yang belum kau berikan itu. Ah, bagaimana pendapat kakang tentang Raden Purbaya? Ah, dia itu anak baik. Dia berhak untuk mengikuti pertandingan ini. Iya, kau dapat mengikuti pertandingan ini, Raden. Akan tetapi kemarilah sebentar. Baik, Paman. Uh, eh, Kijaluk, tolong kau undi mereka. Tentukan lawan mereka masing-masing. Ah, uh, baik, Ki, baik. Nah, kemarilah Raden. Ikutlah bersamaku sebentar. Ini Mbah Jatis dan Eyang Resi ingin mengetahui dari mana kau mendapatkan jurus keempat dan kelima itu. Aku belum merasa mengajarkanmu. Kau telah mencuri belajar jurus itu. Ah, Paman, bukankah saya murid daripada padepokan ini? Setiap hari saya berlatih dengan kakak-kakak saya di sanggar. Dan saya melihat mereka memainkan jurus keempat dan kelima. Saya ingin ikut dalam keramaian ini karena saya belum diberikan jurus itu. Saya mencoba mempelajari sendiri jurus itu setiap malam hari. Apakah tidak ada seorang pun yang mengarahkan dan mengajarmu? Sama sekali tidak, Paman. Saya mempelajari jurus keempat dan kelima itu hanya seorang diri. Hmm. Kau sudah membuat kesalahan, Raden. Itu berarti kau telah mencuri belajar. Tapi, bukankah nanti satu saat Paman Luminta juga akan mengajarkan pada saya, Mbah? Benar. Tapi yang kali ini kau lakukan adalah mencuri belajar dan kau akan mendapat hukuman dari padepokan ini. Ah, biarlah. Kali ini kau maafkan anak itu, Jati. Dia melakukannya semata-mata karena ingin ikut memeriahkan pesta pendadaran ini. Nah, kembalilah kau ke arena Purbaya. Pertandingan segera dimulai. Raden Karma Pala mendapatkan lawan salah seorang murid yang hampir lengkap mempelajari Aji Kincir Metu sampai ke tingkatan terakhir. Sedangkan Raden Purbaya lebih beruntung. Ia menghadapi murid yang baru memiliki enam jurus Kincir Metu. Aku akan mencoba mengalahkan lawanku ini dengan tanpa mempergunakan gerbang dewata yang telah dikembangkan oleh kakek jenggot itu. Hup! Hia! Hai! Hia! Hup! Arena besar yang semula tampak sangat luas, kini terasa sempit karena telah dipenuhi oleh 12 pasangan murid pada pokan Gua Larang yang saling mencoba kemampuan. Raden Purbaya di salah satu sudut arena kelihatan berusaha keras untuk dapat mengatasi lawannya. Serangan demi serangan saling dilancarkan dan mereka saling berusaha untuk mematahkan serangan-serangan yang sudah mereka kenal. Dan beberapa saat kemudian, beberapa orang peserta sudah berhasil menyelesaikan pertandingannya. Ya. Oh. Oh. oh. Celaka, tanganku berhasil ditangkapnya. Untuk melepaskan tanganku dari tangan lawanku yang kuat, aku harus berputar di udara agar mendapat bantuan tenaga dari seluruh bagian tubuhku. Lepas! Cukup! Baru saja Purbaya berhasil melepaskan tangannya dari pegangan lawannya serangan lawannya telah memburunya kembali ke arah pundaknya. Melihat tidak ada kesempatan lagi untuk berkelit, Purbaya membiarkan saja serangan itu. Akan tetapi anak yang cerdik ini kemudian membarengi serangan bagian yang cukup berbahaya di bawah pangkal lengan lawannya. Purbaya, kau berhasil menang. Setan, Purbaya sudah berhasil mengalahkan lawannya. Aku Aku harus segera mengalahkan kerbau gila ini. Darah Karma Pala semakin berkecolak. melihat Raden Purbaya yang selama ini dianggapnya belum siap untuk mempelajari ilmu besar dari Padepokan Dua Larang, sudah lebih dahulu berhasil mengalahkan lawannya. Raden Karma Pala terus melancarkan serangan pada lawannya yang jauh lebih dahulu mempelajari kencer metu daripadanya. Merasakan serangan tidak banyak membuahkan hasil. Akhirnya Raden Karma Pala menyisipkan aji kepalan sakti yang dipelajari dari gurunya di Istana Galuh. Aku berhasil mengalahkannya, Guru. Aku menang. Kau, kau curang, Raden. Anak itu sudah berlaku curang, Jatis. Dia sudah mengeluarkan ilmu kepalan sakti yang pernah dipelajari dari Istana Galuh. Hmm. Apakah tidak dapat dimaafkan kesalahannya, Kakang? Raden Karmapala adalah murid termuda kita. Dan lawannya sudah jauh lebih lama belajar di sini dan lagi, umur mereka jauh berbeda. <sighs> Kau ingin memanjakan anak itu, Jari. Hati-hatilah. Aku khawatir anak itu akan menjadi semakin liar dan berbahaya bagi perguruan kita. Ah, tidak, Kakang. Percayalah, saya akan berusaha untuk menjaganya. Dan lagi, Kakang. Kakang harus ingat, dia adalah cucu Kakang sendiri putra Mahaprabu sana. Eh, terserah kau sajalah, Jatis. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Sebentar lo minta. Raden pala belum dapat dinyatakan menang. Dia boleh beristirahat dan sebentar lagi akan mengulang pertandingannya dengan lawannya. Ah, Raden, jika pada pertandingan berikut nanti Raden masih juga mempergunakan aji dan ilmu lain yang berasal dari luar padepokan ini. Raden Purbaya tidak dapat berkata apapun juga ia melihat Resi Wanayasa yang merupakan paman dari ayahandanya memandanginya dengan perasaan kecewa. Sementara itu, pertandingan di arena telah selesai dan kini Kiluminta meminta agar mereka yang menang untuk beristirahat. Dan murid-murid dari tingkatan kedua Kincir Metu mulai bersiap-siap untuk meneruskan pertandingan babak berikutnya. Sementara itu, di bawah sebuah pohon besar yang rindang, di pinggiran desa Gunung Batu, tampak sekelompok laki-laki yang sedang duduk berbincang dengan serius. Mereka adalah Ki Sampar Angin dan muridnya Dandung Amoksa, pendeta Gerinda Sana dan Rakosa Pala muridnya. Dan beberapa di antaranya adalah laki-laki bertampang seram yang mengenakan kalung berkepala tengkorak. Terima kasih, Ade Gerinda Sana dan Ade Wirageni. Dan juga kawan-kawan yang lain yang sudi menghadiri pertemuan ini. Akan tetapi, sayang sekali, hingga saat ini Mayang Telasi belum kelihatan bersama dengan Dika Hanggara kekasihnya. Hmm. Lalu bagaimana dengan Kakang Prabangkara? Bukankah Kakang Sambar mengatakan bahwa ia akan datang pada pertemuan ini? uh, Kakang Prabangkara menitipkan pesan dan salamnya pada kalian semua. Dia tidak dapat hadir karena sedang mempersiapkan diri, mematangkan ilmunya untuk menghadapi Wanayasa. Bagus. Bagus Kakang Sampar Angin. Ah, jika sampai guru Adikirinda sana dapat membantu, tentu urusan ini tidak mungkin akan gagal. Tolonglah Adikirinda dan nanti Sang Prabu Jaya Suntana akan memberikan sekawasan tanah di daerah Karang Sedana untuk tempat tinggal kalian. Jangan khawatir Kakang Sampat. Kedatangan guru kemari saya kira juga ada hubungannya dengan Resi Wanayasa. Karena guruku itu sedang hendak mencoba ilmunya pada tokoh yang paling sakti yang dapat memuaskannya. Ah, bagus sekali ya di Girinda. Bujuklah beliau agar bisa bersama dengan kita kepada pokan itu. Oh, maaf, agaknya aku terlambat datang. Hei, di Kahanggara, mana kekasihmu, Mayang Telasi? Hmm? Dia sudah tidak sabaran lagi, Paman Sampar. Dan katanya mungkin besok atau lusa, dia sudah akan lebih dahulu memulai sesuai dengan rencana Paman Sampar. Hmm. Karena rencana itu benar-benar menarik hatinya. Ah, sayang sekali, dia terlalu terburu-buru. Hmm. Ada apakah Paman Sampar? Jika saja dia datang hari ini, kemungkinan aku akan menangguhkan rencana itu. Karena jika sampai guru dari Girinda sana, si jerangkong hidup membantu. Dua wanayasa pun, aku tidak khawatir Anda sedang mendengarkan Racana. apa itu yang ribut-ribut kemari? Mungkin ini akibat cari urusanku. Maaf, Paman. Aku menyelesaikan masalahku dulu. Biar kau di sini saja. Biarkan mereka datang kemari. Aku ingin tahu Siapa mereka yang berani berurusan dengan setan seperti kau? Ya, itu dia. Mereka berkumpul di sini, Raksa. Eh. Mana setan yang namanya di Hanggara? Ayo keluar dan mengakulah. Aku. Akulah di Hanggara. Agaknya kaulah lurah muda calon istri dari Ucum yang cantik manis itu. Hmm? <clears throat> Setan cabul. Rusak wanita. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Ah, Ah, pantas saja anak itu terlambat menemui kita. Dia pasti tengah berpesta. Menghamburkan nafsunya di desa sekitar sini. Ayo, cabut pedangmu setan. Aku tidak ingin membunuh lawan yang tidak bersenjata. <laughs> Kau kira kau akan berhasil mengalahkan aku dengan pedangmu itu? Dan kenapa tidak kau ajak sekalian orang tua yang sedang berkacak pinggang itu? Heh, dia adalah guruku. Dia datang kemari hanya ingin menyaksikan aku mencincang tubuhmu. <laughs> Apa benar begitu? Jangan salahkan aku jika kau mati sebelum sempat mencabut senjata. Lurah dari desa Gunung Batu tak dapat menahan diri lagi melihat kesombongan lawannya. Karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, ia segera mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Dika Hanggara. Akan tetapi, pemuda tampan dan telengas ini hanya sedikit memiringkan tubuhnya, sudah berhasil mengelakkan serangan dari lurah itu. Dan dengan mengibaskan tangan kirinya, Dika Hanggara mencoba untuk melepaskan pedang lawannya. Dan Sumaria menjadi terkejut, cepat menarik tangannya. Eh, kita hanya mempunyai sedikit waktu, Dika. Selesaikanlah secepatnya urusanmu. Baik, Paman. Ya! Oh, kau keterlaluan sekali anak muda. Terpaksa aku sendiri yang akan menghukummu agar kau menjadi jerah dan meninggalkan semua pekerjaan burukmu itu. <laughs> Apakah keterlaluan jika bunga kehilangan madunya karena sang kumbang? Apakah keterlaluan jika seekor kumbang menghisap satu bunga dan kemudian menghisap bunga yang lain. Eh, apakah apakah kau kau si kumbang madu? <laughs> Akulah Dika Hanggara si kumbang madu. Kenapa kau terkejut di sana? Hmm, oh, oh, <laughs> oh. Tahukah kau, orang yang juga telah menjadi muak denganmu itu, dialah kisah angin. Dan itu di sampingnya adalah pendeta Girinda Sana dan Ki Wirageni bersama dengan dua orang saudaranya. Uh, ma maaf, maaf jika jika begitu Ki. Saya tidak tahu dengan siapa saya berhadapan. Uh, maaf, kami akan segera pergi. Uh, ayo Sumar, kita tinggalkan tempat uh, ini. Ayo. uh, Ki Ki Raksa, uh, kenapa mereka dibiarkan? Ah, ayo, sudahlah segera tinggalkan tempat ini. Ah, orang tua gila. Aduh, ayo. tapi anak muda itu sudah membunuh. Ah, aduh, aduh, aduh, aduh. <laughs> Ayo cepat tinggalkan tempat ini sebelum aku yang akan membunuhmu. Aduh, ayo, baik, baik, kiraksa baik. Loh, Jeng kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbe Farma. uh, <laughs> ayo, duduklah Dika. Kita teruskan pembicaraan kita. Ah, baiklah paman. Uh, maaf paman-paman sekalian. Ah, kau memang pasti akan menjadi liar jika berada seorang diri. Ah, jika demikian, terpaksa kita lanjutkan saja rencana kita yang semula. Kita tidak dapat merubahnya karena Mayang Telasi tidak berada bersama kita saat ini. Dan kita mungkin tidak akan sempat lagi bertemu dengannya. Iya, Paman. Setan wanita itu pasti akan langsung menjalankan rencananya. <laughs> eh, kau berani berkata begitu pada kekasihmu, Dika. Jika saja Mayang Telasi, si dari pencabut nyawa itu berada di sini, Biarpun kau adalah kekasihnya, kukira kau pasti akan dibunuhnya. <laughs> Percuma saja aku mendapat gelar kumbang penghisap madu jika aku tidak dapat menjinakkan wanita itu, Paman. Demikianlah, Sampar Angin dan kawan-kawannya mulai merencanakan penyerbuan kepada Pokan Gua Larang. Sementara itu, di Padepokan suasana menjadi kian meriah. Bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, pil stop trap, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Pertandingan babak kedua dari pertandingan antara pemenang babak pertama siap dimulai. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian pada pertandingan berikutnya? Bagaimanakah reaksi dari para pimpinan padepokan ketika melihat Raden Purbaya mengeluarkan jurus gerbang dewata yang telah mengalami perubahan? Dan kemudian, bagaimanakah sikap dari Raden Karmapala? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.